Suratun Naba Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang Amma yatasaaluna 'anil naba'il alladhi hum fihi mukhtalifun Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya tentang berita yang besar, hari berbangkit yang dalam hal itu mereka berselisih tidak. Kelak mereka akan mengetahui. Sekali lagi tidak. Kelak mereka akan mengetahui. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat. Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian. Dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Dan kami menjadikan di atas kamu tujuh langit yang kokoh. Dan kami menjadikan pelita yang terang benderang, matahari. Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya. لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا Untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman. Dan kebun-kebun yang rindang. إن يوم الفصل كان ميقاتا Sungguh, hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا Yaitu, pada hari ketika sang kekala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong. Dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan gunung-gunung pun dijalankan sehingga menjadi fata morgana. Sungguh, Neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka. Menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman. Selain air yang mendidih dan nanah. Sebagai pembalasan yang setimpal. Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan. Dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami. Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab, buku catatan amalan manusia. Maka karena itu rasakanlah maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab. Sungguh, orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur. Dan gadis-gadis montok yang sebaya. Dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta. جزاء من ربك عطاء حسابا Sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang maha pengasih, Mereka tidak mampu berbicara dengan dia. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih. Dan dia hanya mengatakan yang benar. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. إنا أنذرناكم عذابا قريبا عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, orang kafir, azab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, Alangkah baiknya, seandainya dahulu aku jadi tanah.